Fil aqaidi apakah dalam masalah aqidah, Wa fil ahkam atau dalam masalah ahkam, wa fil halal wal haram dalam masalah halal dan haram. Sebagaimana telah disebutkan oleh beliau dua buah ayat yang dimungkinkan, yakni suratul Nahl ayat 44 dan suratul Nisa ayat 95. Kemudian Syekh Rabi mengatakan Walihada kana salafu Iza warada ala ahadihim su'alun fi aqidah Au ghairiha yujibu bima yasbiku ila zihnihi min nassin Quraniyin au nassin nabawiyin la tafriqata fi dhalik Kemudian Syekh Rabi mengingatkan kita kepada fi'lus salaf. Kepada perbuatan dan amalan salaf. Yang amalan salaf ini menunjukkan bahwasanya mereka memandang sama antara Al-Qur'an dan mada sunnah. Banyak contoh, banyak bukti ketika salaf apakah itu sahabat, apakah tabi'in atau atba'u tabi'in ketika salaf kita ditanya tentang suatu masalah Apakah dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah al-halal wal haram ditanya. Mereka akan menjawab dengan dalilnya. Dan dalil yang mereka sebut itu tidak mesti dari Al-Qur'anul Karim. Tidak mesti yang mereka sebut adalah dari apa? Al-Qur'an. Mana dulu yang terbersit dalam benak mereka itulah yang disebutkan. Ketika ditanya tentang suatu masalah, kemudian yang terbersih adalah hadis, dibaca hadis. Cukup sudah. Karena hadis itu sama dengan apa? Al-Quranul Karim. Ketika terbersih Al-Quran dan Sunnah disebut. Al-Quran, Sunnah. Wabilah itu. Ma'asyiral Ikhwa rahiman rahimakumullah. Seperti misalnya, sebagai contoh barangkali, ketika datang dua orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ketemu di Mekah dua orang tabi'in ini ingin bertanya kepada Ibnu Umar tentang kelompok yang muncul di Basrah yakni orang-orang yang mengingkari takdir datang kepada Ibnu Umar bertanya wahai Ibnu Umar ada muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari qadar wa ala ra'sihim di antara yang memimpin dan yang memunculkan pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan mereka mengatakan la qadar tidak ada takdir itu wa annal amra unuf dan bahwasanya perkara yang terjadi di muka bumi ini Allah tidak tahu sebelumnya jadi tidak ada takdir Allah Jalla ala Ini pertanyaan Meminta fatwa kepada Ibnu Umar tentang kelompok ini, pemikiran ini. Orang-orang yang mengingkari mata takdir. Dan takdir adalah perkara yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga apa? Sunnah dalam Al-Qur'an ditetapkan. Takdir di dalam sunnah juga demikian. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah Jalla wa Ala menciptakan segala sesuatu dengan mata qadar Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu yang terjadi telah kita catat di dalam imami mubin, di dalam Lauhil Mahfud. Yani Al-Qur'anul Karim menetapkan adanya mata, adanya apa? Takdir. Mungkin ada yang ber, ber, ber, ber, ber, berpikiran yakni Ibnu Umar kalau ditanya masalah ini tentunya beliau seharusnya membaca apa ayat tetapi tidak demikian tidak harus ayat yang disebutkan tetapi apa yang ia yatabadar fi dhihn apa yang muncul dulu dalam benak apakah itu Al-Qur'an atau hadis sama saja ketika ditanya tentang itu maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan hukum tentang kelompok ini sekaligus beliau menyebutkan dalil dan dalil yang beliau sebutkan adalah hadis. Dalil yang beliau sebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar. Beliau menyebutkan idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a minni. Jika kalian berjumpa dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mau beriman dengan takdir. Kemudian menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang panjang, ya, kisah tentang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam di antara yang terjadi dalam perbincangan antara Jibril dengan Nabi alaihi salatu wasallam Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman mal iman apa itu iman maka kemudian Nabi mengatakan al iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan yang dimaksud dengan iman adalah diantaranya engkau beriman kepada takdir hadis yang disebut. Demikian pula salaf selain para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in dan para ulama ila yaumina hadza, para ulama sampai saat ini ketika ditanya suatu masalah apakah itu dalam masalah akidah, apakah itu dalam masalah ibadah. Ya. Misalnya ada orang yang tanya, apa hukum sholat? Kemudian jawabannya wajib, sholat itu, sholat lima waktu wajib. Dalilnya adalah bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah dan engkau menegakkan salat. Apakah kemudian mana dalil Qur'annya? Kan tidak. Cukup dengan apa? Hadis. Kalau menyebutkan Al-Qur'an wal hadis juga perkara yang mana eh, dilakukan oleh para ulama. Namun sama sekali ya, para ulama tidak membedakan antara Al-Qur'an dan juga hadis. Semuanya adalah marja, semuanya adalah ya, sumber untuk kita memahami agama ini. La tafriqata fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah-masalah yang lain dari masalah agama ini, halal wal haram wal muamalah. Ya. Wabillahi taufiq. Ini perlu ditekankan karena nanti muncul subhat yang lain. Ini sebagian orang mengatakan kalau dalam masalah ibadah bolehlah kita menyebutkan Al-Qur'an atau hadis, tapi kalau dalam masalah akidah jangan. Akidah itu harus Quran. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih anu lagi, kalau masalah akidah itu harus hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat, 20 orang sahabat. Kalau hanya satu orang sahabat tidak perlu, tidak tidak boleh. Jangan dalam masalah akidah. Ini juga subhat yang lain. Pokoknya semua hadis ketika sudah jelas sahih dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, maka hadis adalah dalil dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ahkam halal haram. Wa sayati misalu dzalika min mauqif Umar wa mauqif Abi Bakar wa mauqif Ibnu Umar wa ghairihi as sahabah. Dan contohnya sangat banyak. Contoh sangat banyak bagaimana sahabat para tabi'in atau tabi'ut tabi'in ketika mereka ditanya suatu masalah dalam masalah apa saja mereka menyebutkan dalilnya berupa hadis wallahu taala alam bisawab seperti apa yang akan datang dari eh, Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Umar wa ghairihim minas sahabah dan sahabat yang lain. Baik. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian berkata Imam Muhammad, "Wahya dalailul Quran." Masih membahas tentang kedudukan sunnah. Masih masalah yang kedua. Penjelasan Imam Ahmad tentang atau sunnah. Kedudukan hadis dan alaqoh hubungan antara hadis dengan Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Wahya dalailul Quran." Dan Al-hadis atau sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Sampai demikian Imam Ahmad mengatakan. Jadi sunnah itu adalah dalil-dalilnya apa? Al-Quran. Jadi tidak cukup Al-Quranul Karim saja. Al-Quranul Karim ya, harus dijelaskan dan difahami dengan hadis-hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang juga wahyu dari Allah Jalla wa'ala Yang Nabi diperintahkan untuk mengajarkan manusia dua hal ini sekaligus wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang Nabi juga berpesan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Qur'an dan apa? Sunnati. Wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Al-Qur'anul Karim sangat butuh kepada hadis. Hadis adalah dalailul Quran, dalil-dalilnya Al-Quran. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Rabi. Apa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Kata Syekh Rabi' Fatubayyinu mujmalahu watufasilu al-mujmal Watuwaddihu al-mubham Watuqayyidul mutlaq al am watubayinu lana salah Wa awqatiha wa adadaha Wa tafasilaha Mada naqra'u fiha Mada naqulu fil ruku' Mada naqulu fi sujud? Kullu hadha min as-sunnah. Ila akhir kalam Syekh Rabi. Hafizahullah. Jadi Al-Qur'anul Karim kata Syekh Rabi membutuhkan sunnah. Sunnah itu adalah dalil-dalil Al-Qur'an. Artinya sunnah itu tubayyinu mujmalahu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran berupa ayat yang masih mujmal masih global dijelaskan. Watu Fasilu al-mujmal, merinci apa yang di dalam Al-Qur'an belum dirinci. abdi tuwaddihul mubham, menjelaskan apa yang di dalam Al-Qur'an masih belum dijelaskan. Watu Kaidul Mutlak ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mutlak ya, masih harus disebutkan ikatan-ikatannya ya. Disebutkan ikatan-ikatannya ya, rincian-rinciannya, aturan-aturannya, batasan-batasannya. Waktu khasisul sulam dan mengkhususkan apa yang dalam Al-Quran masih umum misalnya, ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh Insya Allah Ya. Tetapi ini gambar betapa pentingnya sunnah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Sunnah sebagai dalil-dalilnya Al-Qur'an. Al-Quran yang masih mujmal, yang masih global, dijelaskan. Disebutkan rinciannya, disebutkan batasan-batasannya, yang memang harus diberikan batasan-batasannya. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Rabi satu buah contoh yaitu sholat, yaitu nada sholat. Allah dalam Al-Quranul Karim ya, mengatakan fallahu yakul", Allah mengatakan wa aqimus salah wa atuz zakah tegakkanlah oleh kalian salat wa atuz zakah dan tunaikanlah oleh kalian zakat wa yuksiru min dhalik dan banyak Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan perintah kepada kita untuk menegakkan salat. Tetapi rincian tentang bagaimana salat apakah ada di dalam Al-Qur'an? Tidak. Ya. Tubayyinu lana shalah. Hadis atau sunnah menjelaskan kepada kita tentang salat, waktu-waktunya waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asr, maghrib, wal isya. Ya. Nah, tafasil, tafasilaha ya. atau adadah jumlah rokaatnya subuh dua rokaat, duhur empat rokaat, maghrib tiga rokaat. Tidak ada dalam Al-Quranul Kerim. Rinciannya ada di dalam sunnah. Tafasilaha rincian-rinciannya Mada naqra fiha apa yang kita baca di dalam solat. Awal ketika kita solat apa yang kita baca? Takbiratul ihram. Akhir solat kita membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Bainahuma di antara keduanya, antara takbir dan salam, apa bacaan-bacaannya? Doa istiftah dan seterusnya. Mada naqulu ruko ruku', apa yang kita baca ketika ruku', mada naqulu sujud, apa yang kita baca ketika sujud semua ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah kullu hadza minas sunnah. Au fis sunnah. Semua ini kita dapatkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dusta. Kalau ada orang yang mengatakan cukup dengan kita Al-Qur'anul Karim, juga merupakan kesesatan ketika seorang mengatakan tidak perlu kita hadis Nabi Ali salatu wasallam, tidak perlu kita sunnah Nabi Ali salatu wasallam, cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Dusta dan kesesatan. Fahiya dalailu wa bayyinat wa tawdihat limujmalatil Qur'an. Maka sekali lagi sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Qur'an penjelas atau penjelasan bagi Al-Qur'anul Karim. Dari ayat-ayat yang masih mujmal atau menghususkan ayat-ayat yang masih umum, memberikan batasan-batasan dari ayat-ayat yang masih mutlak belum dibatasi. Fahiyya tufassirul Quran, maka sekali lagi sunnah itu tufassirul Quran, menafsirkan apa? Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran dan juga dalil-dalilnya Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufik. Bismillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan sebuah faedah ya, terkait dengan Eh, manzilah Al-Quranul Karim tadi. Bahwasanya kalau kita lihat sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, melihat hadis-hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk ya, dari sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam bagaimana ya, menunjukkan hadis Nabi itu sangat erat hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Beberapa bentuk ya, bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masyiral Ikhwah Rahiman Rahimakumullah. Ya. Sunnah itu ya, kita akan dapatkan muakkidah, menguatkan, mengokohkan apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi sunnah itu menguatkan, ya. muakkidah, menekankan apa yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti contohnya misalnya, ya, di dalam Al-Quranul Karim ya, disebutkan tentang ayat-ayat tentang sholat. Perintah untuk menegakkan apa? Salat. Bahwasanya salat adalah perkara yang wajib. Zakat juga perkara yang apa? Wajib. Puasa juga perkara yang wajib. Haji juga perkara yang wajib. Jelas ayat-ayatnya yang menunjukkan wajibnya amalan ini semuanya. Salat, zakat, puasa, wal hajj. Datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam muakkidah wa muqarrirah lima sabata fil Quran. Menguatkan, mengokohkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak memberikan penjelasan, bukan penjelasan, tapi tetapi mengokohkan, menguatkan. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Buniyal Islamu ala khamsin." syahadati alla ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Bunyal Islamu ala khamsin Puasa itu atau Islam itu nah, Bunyal Islam Islam itu dibangun di atas lima perkara Syahadatain Kemudian Iqamis salah Kemudian az-zakah Puasa dan apa? Haji Menunjukkan bahwasanya Semuanya ini adalah arkan apa? Arkanul Islam. Dan semuanya hukumnya apa? Wajib. Menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah tentang sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyam. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa yang di dalam Al-Qur'an telah diterangkan tentang wajibnya amalan-amalan ini Datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam muakkidah wa muqarrirah lima sabata fil Quran. Menguatkan ya apa yang telah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Wabillahi taufik. Bisa jadi bentuk yang lain, bentuk yang kedua. Sunnah itu datang untuk menjelaskan tadi, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan penjelasan. Datang ayat Al-Qur'anul Karim yang butuh penjelasan. Maka datang sunnah Nabi alaihi salatu menjelaskannya. Seperti telah kita baca tadi, apa tugas Nabi alaihi salatu wasallam? Eh, litubayyina linnas manuzzila ilaihim. Untuk menjelaskan kepada manusia, engkau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan atas mereka. Dan penjelasan Al-Quran ini banyak ya, ragamnya. Di antaranya apa yang telah disebutkan tadi dalam syarah. Bisa jadi penjelasan itu berupa rincian ayat-ayat yang masih mujmal, masih global. Ayat yang global dirinci. Ayat yang masih global di apa? Dirinci. Ya. Seperti tadi, sholat. Jumlah rokaat, ya Kemudian puasa. Puasa banyak sekali yang diterangkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang sahur, tentang buka, tentang pembatal-pembatal apa? Puasa. Ya. Lebih rinci lagi. Ya. Haji juga demikian. Ayat di dalam Al-Qur'an masih mujmal, global. Rinciannya di mana? Di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Bisa jadi ya, penjelasan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan ayat yang sifatnya umum. Ayatnya umum, tetapi ada pengkhususan lagi. Dan pengkhususan itu datangnya dalam sunnah. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Hurrimat alaikum telah diharamkan atas kalian al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Ad-dam, apa dam? Darah. Kalau kita fahami dari ayat ini, semua bangkai apa? Hah? Haram, ya. Umum ayatnya ini, hurrimat alaikumul maitah. Alif lam di dalam al-maitah ini haram, bersifat umum, yang diharamkan dari maitah umum semua bangkai. Pokoknya semua bangkai haram. Berarti kalau kita nemu ikan grameh mengapung sudah mati haram ya? Haram enggak? Hah? Loh kan ayatnya umum. Loh ini ayat jelas di sini, maita, bangke, Ya. Ya. Atau ada ikan paus, kambul-kambul di mana? Ya. Di laut wah, ikan iwak paus. Tapi bangke itu sepi, rasa pangan, haram. Dalilnya ini. Nah, ya. Nah, tidak. Datang sunnah mengkhususkan ayat yang sifatnya apa? Umum ini. Betul, ayat ini menyebutkan keumuman haramnya mada bangkai. Tetapi datang sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan ada jenis-jenis bangkai yang halal. Ada jenis-jenis bangkai yang halal. Contohnya bangkai hewan-hewan laut. Ya, apakah itu ikan-ikannya? Ya, ataukah itu hewan-hewan yang namanya anjing laut, singa laut, apa lagi? Babi laut. Ya, kalau yang di darat ini semuanya haram nih, Babi darat apa? Haram. Singa darat juga apa haram. Ya, tapi kalau di laut ini sudah hewan laut menjadi mata halal. Apa dalilnya? Sunnah. Datang sahabat Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang bekerja di laut sebagai nelayan. Bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min ma fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u min ma'il bahri. Ya Rasulullah, kita ini nelayan, biasa berlayar. Kalau kita minum dengan air tawar yang kita jadikan sebagai bekal, kalau kita gunakan air minum ini untuk wudhu, kita akan haus, kehabisan karena air itu hanya cukup untuk apa? Minum. Bolehkah kita berwudhu dengan air laut agar air tawar ini tetap bisa kita gunakan untuk minum? Kata Nabi Ali alaihi salatu wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan mensucikan. Silakan kamu wudhu dengan air laut itu. Silakan kalian mandi dengan air laut itu. Silakan kalian membersihkan najis dengan air apa? Laut. Karena air laut itu tohur. Apa mana tohur? Suci dan mensucikan. Ditambah keterangan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-hillu maitatuhu." Bangkainya juga apa? Halal. Maitatuhu, maitatul bahri halal. Maitatul bahri halal. Menghususkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi hurrimat alaikumul maitah. Haram atas kalian apa? Bangkai-bangkai. Ada bangkai yang apa? Ya, halal. Contohnya bangkai hewan laut. Ya. Bukan bangkai yang dilemparkan di laut ya. Ya, ya, ini bangkai hewan laut memang dia tinggalnya di laut. Ya, ya. Allah taala alam. Nah, demikian juga ada darah yang dihalalkan. Termasuk bangkai yang dihalalkan juga mana al jarot, Eh, apa namanya belalang. Ya, belalang. Kata eh, eh, dalam riwayat yang sahih adalah riwayat yang kufah dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada khilaf apakah ini riwayat yang mauquf atau apa? Marfu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Uhillat lana maitatani waddamani. Ammal maitatani ya fal jaradu was samak wa amad damani fal kabidu wat tihal atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun riwayat ini mauquf ala sahih tetapi fi hukmi rafa'. Ya, hukumnya marfu wallahu taala alamu bissawab. Uhillat lana maitatani wadaman. Karena kalimatnya uhillat lana, dihalalkan untuk kami. Nah, yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan siapa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam dari Allah jalla wa ala. Ya. Dihalalkan atas kami dua bangkai dan dua apa? darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan apa? belalang. Ya. Dan Nabi dalam sekian peperangan bersama para sahabat makanya belalang. Subhanallah. Pernah kita makan belalang sebagai makanan sehari-hari kita? Ya, mungkin belum pernah. Ya. Kan? Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bagaimana berjihad bersama dengan para sahabat? Tidaklah yang kita makan kecuali apa? Belalang dan daun-daun yang Subhanallah. Nah, ya. Dimakan oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam dan para sahabat. Belalang bangkainya halal wasamak dan juga ikan. Ya tadi ikan grameh yang apa namanya? kampul-kampul tadi monggo dimakan kecuali kalau sudah mungkin e, membahayakan mungkin mengeluarkan racun ini haram karena sisi yang lain ya taib kemudian adapun darah maka yang dihalalkan adalah abtihal wal kabit e, apa itu limpa dan apa hati ya taib wallahu taala alamu bissawab nah itu juga darah. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini contoh ya bahwasanya Al-Qur'an diterangkan oleh apa? Sunnah. Ragamnya, bentuknya adalah apa? Ya, mengkhususkan apa yang masih umum. Ada pengkhususan-pengkhususan dari ayat-ayat yang umum. Taib. Bisa jadi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. Taib saya sebutkan contoh lagi yang sifatnya umum tetapi dikhususkan. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang e, warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ya, pada anak-anak kalian untuk mereka mendapatkan warisan ya laki-laki berapa kali wanita? Dua kali bagian wanita. Nah, auladikum anak-anak kalian yakni umum anak-anak kalian. Ya. Tetapi dikhususkan ya. di dalam sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam seandainya ahli waris itu membunuh, membunuh orang yang hartanya akan dibagi, maka orang yang membunuh ini tidak berhak mendapatkan apa warisan. Ya. Walaupun dia anak Bukan ayatnya jelas di sini. Auladikum, anak-anak, anak-anak mati, anak-anak mayit. Ya. Tetapi anak ini misalnya ya, membunuh ya, orang tuanya. Maka sang pembunuh tidak berhak mendapatkan apa? Waris. Dari mana dalil? Dari sunnah. Taib. Wabillahi taufik. La yarisul qatil. Orang yang membunuh tidak ya mendapatkan warisan. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian yang ketiga masyarakat muslimin eh, rahiman rahimakumullah. Ini masih masih rincian atau masih penjelasan bahwasanya eh, as-sunnah menjelaskan apa? Al-Qur'an. Menjelaskannya bisa jadi tadi, ayat yang masih mujmal global dia apa? dirinci. Ayat yang umum dia apa? dikhususkan. Ada pengkhususan. Bisa jadi ayat yang mutlak, yang mutlak Ya, ya mutlak itu tidak ada batasan. Datang sunnah memberikan apa? batasan. Datang sunnah memberikan apa? batasan. Seperti misalnya firman Allah Jalla wa Ala was-sariqu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri baik laki-laki atau pencuri wanita ya. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, ya menunjukkan betapa Islam ini memberlakukan hukum untuk semua. Sampai Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri. Dan tidak mungkin Fatimah melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Ya, tetapi ini menunjukkan penekanan ya, betapa syariat Islam itu harus tegakkan. Ya. Seandainya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat mencuri la tu yadaha sungguh aku akan potong tangannya. Baik. Ayat tadi dan hadis tadi menyebutkan bahwasanya hukuman orang yang mencuri adalah apa? Potong tangan. Yang dipotong di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Iya. Kan tidak disebutkan apa? Batasan. Iya atau tidak? Sah-sah saja orang motong di sini. Sah-sah saja orang motong di sini. Ini semuanya tangan ini. Iya. Tetapi datang sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yuqayyidul mutlak, ya. membatasi apa yang masih sifatnya apa mutlak, belum ada batasannya. Ya. Dari pengamalan Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, ketika memberlakukan hukuman potong tangan kepada wanita mahzumiyah, ya. wanita mahzumiyah yang mencuri di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, dan itu pula yang kemudian diberlakukan oleh al khulafa urasidun dan para sahabat. Ya, atau e, khulafa sesudahnya memotong tangan itu dibatasi yaitu pada bagian apa aruz arusuk yakni pergelangan apa tangan ini yang dimaksud dengan tangan ya taib lain lagi dengan wudu ya wudu jelas batasannya ya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sekaligus batasannya sudah nah ya mencuci tangan ilal marafiq sampai apa sampai siku itu sudah jelas tangan pun ini siku termasuk tangan. Jadi seandainya seorang e, berpegang dengan ayat tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan pencuri itu. Ya ini sah-sah saja memotong sampai ini. Ya. Lengan e, perbatasan lengan ini, kan. bawah atau lengan atas. Tetapi sunnah datang dengan apa namanya? takyid ya. Pembatasan apa yang masih disebutkan secara mutlak. Naam, wabillahi taufik. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin. Jadi sunnah tadi yang pertama muakkidah, menguatkan apa yang telah datang dalam sunnah, dalam hadis, eh, dalam Al-Qur'an. Atau yang kedua, sunnah itu memberikan penjelasan. Penjelasan ini bisa jadi rincian, apa yang mujmal, ya. Atau kemudian taksis, apa yang umum, atau memberikan takyid, ya, batasan apa yang mutlak. Yang ketiga, sunnah itu datang dengan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Memberikan hukum tambahan yang di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Seperti misalnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah <clears throat> ketika membahas tentang e, wanita-wanita yang termasuk mahram bagi kita yang yakni mahram di sini maksudnya tidak boleh dia apa? dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, ya. Di antara yang tidak diperbolehkan untuk kita menikahinya adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menggabungkan dua orang apa? Saudara wanita, dua orang bersaudara. Kalau tidak digabungkan tidak masalah. Nah, yang diistilahkan dengan turun ranjang atau apa? Naik ranjang itu tidak masalah. Karena itu tidak menggabungkan. Saya menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita ini mati. Dia punya adik, saya nikahi adiknya. Boleh tidak? Boleh, tapi menggabungkan. Ya. Hari ini menikah dengan fulana. Ya. Masih menjadi istri fulana ini, nikah lagi dengan istri yang kedua. Ya. Fulanah yang lain yang ternyata saudara apa? Ya, istri kita yang pertama. Yang masih menjadi istri. Ya. Apakah itu saudara kandung? Apakah itu saudara sebapak? Apakah itu saudara seibu? Sama-sama. Tidak boleh menggabungkan dua orang yang bersaudara ini. Datang sunnah memberikan tambahan. Juga diharamkan menggabungkan antara wanita dengan ammah dengan apa? Ya, bibinya atau kholah. Bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak apa? Ibu. Tidak boleh. Datang tambahan ini. Jadi Al-Qur'anul Karim ya menyebutkan tentang hukum dalam hal ini yang diharamkan dalam apa? pernikahan, datang sunnah tazid memberikan apa? Tambahan. Berikan tambahan. Tidak boleh kemudian seorang, oh sudah ini Quran jelas di sini. Nah, Quran hanya membatasi ini. Hanya ini saja di dalam quran Sunnah tidak. Nah, sekali lagi, ini adalah bentuk kesesatan. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimah rahimakumullah memberikan tambahan tadi, memberikan tambahan. Yani hukum itu sudah ada, tetapi sunnah datang dengan memberikan apa? Tambahan tadi, diberi apa? Tambahan. Hukum asalnya sudah ada, ya, diberi tambahan di dalam apa? Sunnah Nabi Alaihissalam. Yang keempat, maasirul muslimin rahimah rahimakumullah, ya. ya. Sunnah Nabi Ali Alaihissalam datang dengan hukum yang baru. Ya, yang dalam Al-Quran tidak ada, nah, sama sekali. kalau tadi ada, tapi ada tambahan dalam dalam sunnah ya, datang sesuatu yang yang baru ya, memang betul-betul dari apa sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya. seperti misalnya maasirul ikhwah rahiman rahimakumullah diharamkannya adzhab wal filboh ya emas dan perak bagi apa baik ya bagi laki-laki filboh boleh tidak filboh filboh namanya ya. perak ya. boleh ya al-harir wal, wal zahab. Al-harir wal zahab. Diharamkannya al-harir yakni sutra wal wal zahab. Nah, kalau kalau laki-laki masih boleh memakai apa namanya cincin dari apa? Fiddah, dari perak. Tapi kalau sudah kalung, anting-anting ini ya sudah Nami tasabuh lagi dengan kaum apa? wanita namanya. Taib Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan al-harir wadh nah, Inna Innahuma Nah, keduanya ini haramun li dzukuri ummatina wa halalun nah, dan halal bagi kaum apa? wanitanya. Nah, kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Dua perkara ini halal bagi kaum wanita. Boleh memakai harir, sutra, ya. Boleh pula dia memakai apa? emas. Tetapi bagi kaum laki-laki haram. Haram. Ya. Wabillahi taufik. Padahal pada asalnya, laslu pada asalnya ini apa? Ya, halal. Tetapi datang sunnah dengan sesuatu yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ala kulihal ini gambaran ya, dan sekaligus contoh bahwasanya sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam demikian erat hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Fa sunnatun Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, ya, adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Sunnah itu eh, tubayyinul Quran wahia dalailu Al-Quran. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun satu masalah yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal Fa insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang yaitu pembahasan tentang tidak bolehnya kita untuk menolak mada sunnah dengan alasan apapun. Tidak boleh membentur-benturkan sunnah dengan akal, dengan kias, dengan hawa nafsu, dengan adat, ya, istiadat dan yang seterusnya. Nah. Dan dari apa yang telah kita pelajari ini, maashirul ikhwah rahimah rahimakumullah. Nah, nah. Ya. Menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memuliakan sunnah Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di antara bentuk pemuliaan kita kepada sunnah adalah serius di dalam mempelajarinya. Seperti menghadiri majalisul ilmi untuk mempelajari sunnah Nabi Ali salatu wasallam sebagaimana para ulama kita setiap hari mereka membaca sunnah Nabi Ali salatu wasallam sebagaimana mereka juga membaca hadis Nabi Ali salatu wasallam. Hari-hari mereka seperti itu. Tidak pernah lepas dari sahih Bukhari, sahih Muslim, sunnah Nabi Daud, sunnah Nasa'i, kutubus sunnah, kita kitab sunnah selalu mereka baca bersama juga dengan umat, dengan murid-murid mereka. Iya. Maka demikian pula kita berusaha untuk mengagungkan sunnah Nabi dengan mempelajarinya. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memuliakan sunnah dengan mengamalkannya. Iya. Mengamalkannya. Kemudian juga mendakwahkannya. Dan pada majelis ini, ma'asyiral ikhwah, kita mengingatkan sebuah uh, upaya yang sedang dilakukan oleh uh, ahlu sunnati wal jamaah ya, untuk menyebarkan sunnah di antara upaya menyebarkan sunnah ya, adalah apa yang sedang dilakukan oleh ahlu sunnati wal jamaah saat ini untuk eh, melakukan sebuah program tebar majalah tebar majalah dan ini termasuk bentuk jihad fisabilillah termasuk dari bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Pada beberapa waktu yang telah lalu, alhamdulillah ya, telah dicetak dan telah dibagikan salat cuma-cuma pada kaum muslimin. Ya. ya, menjelaskan tentang bahaya komunisme yang itu jelas pemikiran yang eh, menyimpang dari mata sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Demikian pula biidnillahi ya azza wajal ya, kita akan menyebarkan ya, edisi berikutnya dari eh, majalah ingin kita upayakan menjelaskan kepada umat tentang ya, bahaya eh, pemikiran khawarij ya, yang juga ini menyimpang dari mada sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, terorisme dan berbagai macam bentuknya penyimpangan dalam masalah jihad yakni memakai istilah jihad tetapi bukan jihad yang syar'i. Ya. Jihad, jihad tetapi ternyata bukan jihad. Ya. Tetapi itu adalah bentuk pemberontakan kepada waliul amr. Ini jelas menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu Maka dalam majelis ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, mari kita wujudkan selama kita masih memiliki kesempatan untuk beramal. Selama kita masih memiliki kesempatan untuk membela sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan apa yang kita mampu, ya. kita menginfakkan ya, harta kita untuk membeli majalah ini, yakni membeli untuk orang kita bagikan, ya. dengan cuma-cuma. Ya. ya, orang insya Allah akan menerimanya dan akan membacanya. Tapi kalau suruh beli, ya, ya, belum tentu apa namanya. Ya, ya. Banyak hajat manusia saat ini. Kita bantu saudara-saudara kita. Ya Majalah murah. Ya, ini bukan bukan jual beli di sini, ya. Tapi kita mengingatkan untuk apa namanya? Untuk antum menginfakkan hartanya. Nah, ya. E, membeli satu apa namanya? majalah, nah. Ya, kemudian diberikan kepada ya, apa namanya? kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian kita berusaha untuk menyebarkan bukan sekedar memberikan saja. Ya. Kita berharap nanti ada di antara ikhwan untuk betul-betul berusaha dengan hikmah menyampaikan majalah ini, bukan sekedar menyampaikan tok, memberikan tidak. Kalau menghabiskan majalah gampang. Iya. Masuk ke atau ke pinggir jalan bagi satu-satu, semua menerima. Tapi bukan hanya itu. Kita duduk barangkali dengan saudara kita, ya. Tapi ingin menjelaskan tentang apa namanya? E, jihad yang sesungguhnya dalam Islam itu bagaimana. Ya. Kemudian jihad yang diyakini oleh orang-orang khawarij, kaum teroris dan seterusnya. Sembari kita memberikan apa? hadiah. Ya. Ketika kita menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah, maka sungguh kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ya. La ahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab tanganmu. Lebih baik daripada apa? Onta merah. Lebih baik daripada dunia. Jangankan kita menginfakkan satu buah buku yang di situ seorang akan mengerti hakikat sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang dengan itu barangkali seorang akan tertarik untuk mengerti manhaj ahli sunnah wal jamaah jangankan itu kita memberikan kepada seorang makan separuh korma itu saja bisa menyelamatkan seorang dari api neraka kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam ittaqun nar walau kita tamratin jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh korma separuh korma Siapa yang tidak mampu di antara kita? Mampu insyaallah taala. Ya. Apalagi lebih dari itu. Ya. Bisa menjadi sebab benteng dan tameng kita dari neraka Allah Jalla wa Ya. Apalagi ini termasuk fitnah yang sangat besar saat ini. Fitnah yang membahayakan keutuhan negara. Fitnah yang membahayakan apa namanya? Islam. Fitnah yang membahayakan keamanan negeri ini. Ya. Dan kita semua menginginkan keamanan atas negeri ini yang itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa ala. Maka di antara upayanya ma'asyiral muslimin ijtahidu bersungguh-sungguh ya, untuk antum menginfakkan harta antum. Ya, membeli majalah ini kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, tentunya ada tim khusus barangkali untuk ya, bisa membagikan atau mungkin antum membeli untuk keluarga antum labas. Ya, antum duduk coba ya memberikan kepada mereka hadiah ini ya, untuk mereka bisa membaca oh ini ternyata hakikat jihad yang benar. Oh ternyata batil pemikiran-pemikiran orang-orang khawarij ini. Oh ternyata ya. tidak seperti itu sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ternyata Islam yang selama ini dijelek-jelekkan oleh musuh-musuh Islam tidak seperti itu. Ternyata Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Yeah. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah barangkali eh, apa namanya? Eh, eh, bentuk diantara bentuk-bentuk upaya untuk kita mengagungkan sunnah adalah kita mempelajari sunnah Nabi Ali Sulatu Salam, mengamalkannya, mendakwahkan dan menyebarkannya di tengah-tengah umat ini. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ee, eh, mungkin azan dulu seperti biasa. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin.